Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Buya, uh, eh, adakah yang dinamakan was-was dalam bidang akidah? Apa itu? Was-was dalam bidang akidah. Lalu bagaimana penanganannya Buya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Was-was akidah ada. Dan godaan setan yang paling berat adalah was-was akidah. Nabi pernah menyebutkan setan nanti akan mengajakmu untuk bertafakur padahal tafakur itu benar cuman tafakurnya di tempat yang salah yang mestinya yang kita tafakuri adalah makhluk Allah nikmat Allah tapi setan mengajak bertafakur tentang zat Allah akhirnya sampai pada pertanyaan siapa yang menciptakan bumi menciptakan langit tahu dia Allah tapi apa? sampai pada pertanyaan, lalu siapa yang menciptakan Allah? Ini iblis sudah yang ngajak. Lalu sampai Allah kayak apa? Kalau ngelihat film Baratayuda sama Ramayana mungkin kan ada dewa dewi situ katanya sih. Ramayana Baratayuda ini kan bukan dalam kisah Islam. Nah rupanya asik nonton begitu. Akhirnya diam-diam dia tertanam di hatinya was-was. Saat menyebut nama Allah Akbar kebayang seperti patung di dalam otaknya Maya jangan dianggap remeh nonton film-film semacam itu karena mereka diam-diam menanamkan keyakinan juga Tuhan mereka atau dewa-dewi yang mereka anggap sebagai Tuhan kita sebagai seorang muslim ternyata seolah-olah menyembah Allah ternyata telah menjadikan berhala di otak kita sendiri ini was-was dan banyak was-was urusan akidah dan was-was urusan akidah biasanya lemah lemahnya di dalam pemahaman tentang akidah sehingga di dalam oleh para ulama tentang Allah Subhanahu wa taala, Allah laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak seperti apapun yang mas yang engkau pikirkan. Lihat apa yang ada di dalam semesta. Engkau lihat gunung menjulang tinggi. Lautan lepas, bintang gemintang, rembulan, matahari, apapun yang kau saksikan di semesta ini, kesimpulannya adalah akhirnya adalah Allah tidak seperti itu dan berkhayallah seindah apapun sampai batas setelah itu kau katakan Allah tidak seperti itu selesai berangan-anganlah sebebas-bebasmu akan tapi pada akhirnya engkau harus bisa mengatakan Allah tidak seperti itu selesai ini was-was akidah sehingga was-was akidah mengatakan Allah bertangan Allah ah, sampai kebayang arus ada kursi Allah duduk di atasnya ini kan Pak RT sama Pak Presiden atau Pak Guru tadi itu. Allah tidak seperti itu. Jadi waswas akidah adalah waswas yang paling luar biasa. Sampai derajat orang mengatakan aku ini iman atau tidak iman. Alhamdulillah. Sehingga bisik setan membisikkan syahadatmu belum benar. Sehingga Pak sudah bersyahadat dia masih merasa belum beriman. Alhamdulillah. Harus diperangi dan dengan ilmu dan dengan pergaulan yang benar. Kalau gurunya orang waswas maka akan masuk bab waswas. -was. Sehingga di dalam masalah pembahasan akidah itu hendaknya manusia dibagi dua. Kalangan orang awam dan kalangan anak-anak cerdas penuntut ilmu. Kalangan orang awam tidak boleh engkau menghadirkan dialog falsafah atau ahli mantek yang belit-belit itu. Karena justru mereka tambah bingung dan tambah tidak faham. Akan tapi di kalangan tulabul ilmi penuntut ilmu, boleh engkau berdiskusi dengan mereka tentang keyakinan akan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dialog mantek yang selama ini diajarkan oleh para ulama untuk pengukuhan. Akan tapi jika orang awam gue beri pemahaman cara dialog kaum ahli mantek, maka dia akan tambah bingung. Nggak paham itu semuanya. Maka engkau telah menanamkan was-was. Maka dari itu, was-was itu munculnya biasanya adalah karena pergaulan yang salah. Guru akidahnya sasa, salah. Guru akidahnya sendiri was-was. Maka muridnya juga kena was-was guru akidahnya dalam beriman was-was maka muridnya juga was-was maka ini was-was dalam akidah ada cara membantenginya adalah dengan ilmu kemudian dengan pergaulan oh dengan orang yang benar akidahnya ini nular penyakit was-was yaitu dengan ilmu dan bergaul dengan cara yang benar kalau guru mau was-was dijamin kok akan kena was-was was-was akidah dan juga jika ilmumu adalah kurang maka sangat mudah tercemar mudah kena gangguan digonjang ganjing oleh keraguan-raguan sehingga muncul permasalahan di otaknya, di benaknya langsung berubah imannya sehingga sampai wah pertanyaannya macam-macam kadang pertanyaannya orang was-was itu aneh-aneh misalnya oh, bagaimana anak kecil kok sakit Allah dolim dong anak kecil gak punya dosa kok sakit Loh kok bagaimana ada orang kafir berbuat baik banyak tapi kok tetap masuk neraka kan dia berbuat baik kenapa nggak bisa wah ini pertanyaan macam-macam lain ini adalah model was-was kalau pertanyaanmu seperti itu yakini dirimu kena was-was kalau kamu mulai bertanya Allah katanya maha adil tapi kenapa Allah kok menyiksa anak kecil yang nggak pernah punya dosa engkau kena was-was ayo bingung ya was-was itu berarti sekarang Allah memberi penyakit sama anak kecil aja bingung Hah? Memang ada janji Allah dengan anak kecil. Wahai anak kecil, aku janji kepadamu untuk tidak menyakiti ibu. Allah pernah janji begitu? Tidak ada janji. Selagi tidak ada janji, terserah Allah membuat apa. Kenapa pusing? Mau kena was-was lagi? Ini adalah pembahasan nanti masalah. Jadi ilmu yang kuat, berguru yang benar, maka itu nanti akan hilang was-wasmu. Ada sekelompok orang, akidahnya benar, akan tapi cara menyampaikannya adalah terlalu berlebihan tidak bisa membedakan antara majelisnya orang khusus dan majelisnya orang awam. Dia adalah penyebab fitnah dan was-was. Dan Imam Malik marah dengan orang-orang semacam itu.